Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimat santri mahat al-ilmi rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan pembahasan al-usul min ilmi al-usul karya Ibnu Taimin rahimallahu taala <clears throat> Kita sampai di halaman 74 tentang al-ilmu. Kita baca matan al-usul min ilmi usul. Pengertian ilmu, ilmu adalah memahami sesuatu alamah wa alaih. Sebagaimana keadaan nyatanya. sebagaimana realitanya. Itrokan jaziman dipahami dengan tegas tanpa ragu semacam faham bahasanya keseluruhan lebih besar daripada sebagian dan faham bahasanya niat adalah syarat dalam ibadah itu ilmu maka ilmu uh, idraku syai paham terhadap sesuatu oleh karena itu maka tidaklah termasuk ilmu adamul idraki tidak faham bil kuliah sama sekali tidak faham sama sekali disebut al jahlu al basit yusama al jahla al basita ya, kebodohan yang sederhana contoh al jahlu al basit ada seorang yang ditanya kapankah terjadinya perang badar dan dia mengatakan saya tidak tahu untuk disebut ilmu harus alamahu alaih. Dia pahami sebagaimana kenyataan dan realitanya. Maka tidak termasuk ilmu ketika idrakuhu, ketika faham terhadap sesuatu ala wajin dalam bentuk yang berbeda dengan realitanya. Yang ini disebut dengan al-jalu al murokab Kebodohan yang bertumpuk Semisal ada orang yang ditanya, kapankah perang badar terjadi? Lantas dia mengatakan dengan penuh pd itu tahun 3 Hijriah. Padahal perang badar tahun 2 Hijriah. Kita lihat penjelasannya. E, eh, Al-Mu'alif eh, menyebutkan di sini hal yang berkenaan dengan ilmu. Kenapa demikian? Karena ilmu adalah jenis atau bagian dari pengertian ilmu usul fikih dan yang lain. Maka pembahasan ini yu'arifuna mengenalkan kita tentang macam-macam al-idrokat. Pemahaman yang dengannya kita mengetahui al-maklumat objek pengetahuan. Kata-kata ilmu ida utliqat jika digunakan tanpa ada keterangan tambahan maka madlulnya pengertiannya yakhtalif beda-beda maknanya beda-beda tergantung siapa yang mengucapkannya Jika seorang itu nadharafi memperhatikan perkataan ulama, dia akan jumpai bahasa mereka ulama berbeda-beda dalam pengertian ilmu. Ini, mereka memiliki istilah yang mutafawitah berbeda-beda. Kemudian Eh, setelah dibawakan definisi al-ilmu dari Syekh Nuthaimin, Pensara mengatakan, ini adalah istilah pertama untuk penggunaan kata-kata ilmu. Dan penganut istilah ini mensyaratkan supaya disebut ilmu harus yahtawi, harus memuat tiga unsur. Yang pertama al-idrak, memahami. Jika tidak ada idrakun pemahaman, maka itu bukan ilmu, namun kebodohan yang mereka namai <clears throat> dengan sebutan al-jahlul basit yang pengertiannya tidak faham terhadap, terhadap satu objek belkuliah secara total. Syarat yang kedua uh, <clears throat> Eh, tolong air minum. Hendaknya pemahaman tersebut mencocoki hakikat dan realita. Artinya berita yang disampaikan adalah benar. Maka jika pemahaman itu menyelisih realita, disebut dengan al-jalu al murakab Yang dimaksud dengan al-jalu al murakab adalah Anda menyanda, Anda menyangka satu realita namun tidak namun berbeda dengan realitanya. <clears throat> Maka ketika yang datang adalah Zaid dan Anda menyangka dia adalah Amr, maka ini disebut jahal murakab. <clears throat> Kemudian yang ketiga, <clears throat> syarat yang ketiga, pemahaman tersebut tegas tanpa keraguan. Artinya Anda menyangka tidak menyangka sesuatu yang Anda pahami dengan perantaran ilmu dan Anda tidak ragu padanya. Ini adalah salah satu istilah atau makna ilmu Kemudian pengertian yang kedua yang dipakai oleh sebagian ulama untuk ilmu itulah Itlaqul ilmi digunakan kata-kata ilmu dengan pengertian pengetahuan yang mencocoki realita. Baik itu mantap tanpa ragu, awalam yakun atau tidak mantap karena ada keraguan. Oleh karena itu sebagian ulama mendefinisikan ilmu dengan mengatakan idrakul maklum alamah wa alaih ya, memahami satu objek sebagaimana realitanya yakni yaitu artinya tanpa membesaratkan apakah dia harus jaziman tegas dan mantap ataukah cuma prasangka. Kemudian penggunaan yang ketiga untuk ilmu, itlaqul ilmi, ilmu digunakan dalam pengertian mujaradul idrak semata-mata paham. Baik tegas ataupun tidak tegas, eh, mencocoki realita atau tidak mencocoki realita. Kemudian penggunaan yang keempat Di penggunaan keempat ini ada tambahan persyaratan untuk disebut ilmu yang tidak disebutkan biqaidin rabi ada persyaratan yang keempat selain tiga persyaratan yang telah disebutkan oleh mu'alif syarat yang keempat adalah ayakun adalikal idrak pemahaman tersebut dibangun di atas argumen maka jika pemahaman itu tidak dibangun di atas alasan atau argumen tidak disebut ilmu namun disebut idrak. Maka ilmu menurut penggunaan yang keempat ini pemahaman yang tegas tanpa ragu dan itu mencocoki realita dan berdasarkan argumen. Intinya permasalahan definisi ilmu ini masalah kesepakatan. Dan setiap komunitas boleh membuat kesepakatan sebagaimana mereka kehendaki dengan memasukkan sebagian kriteria fihadil ilmi dalam definisi ilmu atau tidak atau mengeluarkannya. Namun yang jelas sebelum kita membaca perkataan seorang ulama menjadi sepatutnya bagi kita membedakan istilah yang dipakai oleh penutur. Sebelum kita tafsirkan pengertian kalam, pengertian ilmu menurut beliau. Kemudian ada sebagian ulama yang berpandangan bahasanya ilmu tidak mungkin didefinisikan. Ya, tahu ilmu dalam pengertian tahu, tahu itu tidak bisa didefinisikan. Mengetahui apa itu mengetahui tidak bisa didefinisikan. Kenapa? Karena yang namanya mengilmui, mengetahui itu ma'rufun sudah sudah diketahui motorun ilaihi satu hal yang aksiomatis dalam diri seseorang atau tidak definisikan karena sulit tidak mungkin didefinisikan dengan menggunakan hudud, batasan dan pengertian. Akhirnya ilmu didefinisikan dengan taksim wa tamsil dengan macam-macamnya ya, dengan ya, kategori-kategorinya tamsil dan contoh-contohnya. <clears throat> Kembali ke atas, ilmu dalam definisi Sayyid Luthemin harus idrokan jaziman. Memahami secara tegas tanpa bimbang, tanpa ragu. Maka tidak termasuk ilmu, paham sesuatu namun tidak tegas. Artinya ingdau menurut dia ya tamil dimungkinkan. Bahasanya ada kemungkinan ayakuna ala ghairil wajah Allah diatrokahu. Ya, ayakuna ala ghairil wajah bahasanya realitanya adalah tidak sebagaimana bentuk yang dia pahami. Nah, maka kalau masih bimbang ada kemungkinan yang lain, maka ini tidak disebut ilmu. Dan berkenaan dengan kebimbangan ini, ing ingdahu. Jika menurut dia dua kemungkinan ini ada salah satunya yang lebih kuat. Ing ingdahu menurutnya jaha lebih kuat adul ini. Salah satu dari dua kemungkinan. Maka kemungkinan yang lebih kuat disebut dengan zon dan kemungkinan yang tidak kuat disebut dengan waham. Jika dua kemungkinan itu 50-50, maka uh, idrok ini disebut syak. Ya, kemudian kita lihat penjelasannya. Uh, eh, Yakulun mu'allif penulis mengatakan di sini bahasanya itrok yang tegas itu di disyaratkan Allah yarida ihtimalun bikhilafihi tidak mengalami ihtimal kemungkinan yang berbeda. Dan ini adalah salah satu pendapat dalam masalah ini. Bihaisu in ayat ihtimalin di mana kemungkinan apapun nyeri itu yang dialami oleh seseorang fa'inal qata'a maka memastikan itu satu hal yang tidak ada pada dirinya wa mabniun dan ini dibangun di atas anggapan atau asumsi annal qata'a rutbatun wahidah bahasanya memastikan itu cuma ada satu level saja dan anggapan bahasanya ilmu yang maknanya yakin ilmu yang di sini maknanya yakin itu cuma satu level saja tidak bertingkat-tingkat dan ini adalah pendapat sejumlah ulama dan Syekh Nusaimin berjalan mengikuti pendapat ini maka pendapat pertama yang ini yang dianut oleh Syekh Nusaimin ya pemahaman yang tegas, yang mantap itu disyaratkan Allah yarida tidak mengalami Allah yarida ihtimalun tidaklah mengalami ihtimalun kemungkinan yang lain yang menyelisihinya sama sekali. Pendapat yang kedua mengatakan adanya kemungkinan yang lain itu tidaklah meniadakan penegasan dan pemastian ila kecuali jika kemungkinan yang lain tersebut didukung oleh argumen yang kuat. Menurut pensara pendapat yang kedua lebih tepat karena sejumlah teks-teks syariat menunjukkan kepada kita bahasanya yang namanya yakin itu bertingkat-tingkat. Bahasanya ilmu yang maknanya yakin itu juga bertingkat-tingkat, tidak hanya satu tingkatan saja. Dalil akan hal ini adalah Al-Adid dan Nusus, sejumlah teks. Di antaranya yang Allah sebutkan dalam kisah Ibrahim salam Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi wahai Rabbku, nampakkanlah kepadaku, nampakkanlah dirimu padaku. Nampakkanlah kepadaku bagaimanakah caramu menghidupkan yang sudah mati. Allah berfirman, tidakkah engkau beriman? yaitu tidakkah engkau yakin Kal maka Ibrahim mengatakan bala saya sudah yakin namun saya ingin mana menaikkan level yakin walakin liyatma'inna qalbi akan tapi aku ingin menaikkan level yakin dengan mantapnya hatiku maka Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki yakin dan ilmu, akan tapi dia ingin menambah yakinnya dan menambah ilmunya. Dalil yang lain kisah Musa alaihissalam. Tatkala Allah mengkabarkan bahasanya kaumnya menyembah patung anak sapi. Maka ketika Allah memberitakan pada Musa, Musa tidak emosi sampai membuang al-alwah, lembaran-lembaran Taurat. Namun tatkala Musa sudah pulang dan lihat sendiri kaumnya menyembah patung anak sapi, maka dia demikian larut dalam emosinya sampai-sampai al-qaha. Dia mencampakkan lembaran-lembaran Taurat yang didapatkan oleh Musa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam laisal khabaru kal muayyana. Mendapatkan berita itu berbeda dengan lihat sendiri. Melihat mendapatkan cerita itu lain dengan lihat sendiri. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Aku adalah orang yang paling berilmu di antara kalian tentang Allah, paling berilmu, menunjukkan ilmu bertingkat-tingkat. Yakin bertingkat-tingkat. Maka ini menunjukkan bahasa ilmu yaitu yakin bertingkat-tingkat. Maka secara zatnya, secara zatnya yakin itu bertingkat-tingkat. Maka bertingkat-tingkatnya itu secara zatnya. Zat yakinnya itu sendiri. Yakinnya itu sendiri bertingkat-tingkat. Walaysa bihasa bil maklumat Bukan hanya objek yang diketahui. Bukan hanya bertingkat-tingkat karena objeknya beda-beda. Namun yakinnya itu sendiri bertingkat-tingkat. Oleh karena itu terdapat sejumlah teks yang membedakan antara ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Ilmu yakin definisinya adalah berita yang sampai kepada Anda dan Anda tegas secara tegas menerimanya menerimanya tanpa ragu tanpa bimbang ainul yakin manakala Anda melihat sendiri berbagai hal yang Anda yakini secara tegas maka ilmu yakin lebih tinggi daripada maka ainul yakin lebih tinggi daripada ilmu yakin sedangkan hakul yakin adalah al-ihsas adalah bi aksar min hasatin ya, adalah mengindrai hal tersebut lebih dari satu indera bukan hanya melihat namun dia plus memegang misalnya lil amri untuk satu perkara yang anda yakini contohnya orang yang mengkabarkan bahasanya di balik rumah-rumah ini ada lautan dan eh, yang mengkabarkan dengan perantaraan berita banyak orang dan anda yakin maka itu namanya ilmu yakin tatkala anda lihat lautan itu sendiri jadilah ainul yakin tatkala anda berenang di lautan jadilah hakul yakin ketika ada berita bahwasanya ada yang namanya Ka'bah disampaikan oleh banyak orang maka itu namanya ilmu yakin Kemudian pergi sendiri sampai Mekah, masuk Masjidil Haram, dari kejauhan sudah terlihat Ka'bah namanya Ainul Yakin. Ya, setelah itu kemudian uh, tawaf melihat Ka'bah bahkan eh, kemudian bisa menyentuh ya, rukun Yamani misalnya nih, ya, atau kemudian sholat di dalam hijir nah, maka ini namanya hakul yakin. Maka <clears throat> penjelasan yang uh, eh, al tadi yang disampaikan dan penjelasan yang disampaikan oleh pensarah ini di antara faedahnya adalah sanggahan untuk Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah mengatakan bahasanya semua orang dalam aslul iman yaitu tasdik itu sama. Semua orang dalam aslul iman yaitu tasdik menurut mereka yaitu percaya dan yakin itu sama. Yeah. Maka imannya yeah, maka imannya Jibril, imannya Muhammad, imannya Abu Bakar sama dengan imannya orang yang paling bejat. Dalam asal iman kata mereka, yaitu tasdik. Dalam masalah tasdik. Dalam masalah yakinnya. Yakin dengan Islam, kebenaran Islam, eh, kebenaran La ilaha illallah Kebenaran Muhammad Rasulullah ya, ya. dan, ini satu hal yang tidak ya, Satu hal yang tidak benar Bukti tidak benarnya alasan yang tadi disampaikan oleh pensara menunjukkan bahasanya semua bahasanya semua orang bahasanya manusia itu berbeda-beda dalam tasdik dalam tingkat yakinnya. Yakinnya orang yang mendapatkan wahyu karena dia seorang nabi beda dengan yakinnya orang yang beriman. Meskipun dia betul-betul mengimaninya. Kemudian eh, orang yang beriman itu sendiri yakinnya antara satu dengan yang lain juga bertingkat-tingkat. Jangankan antara satu orang dengan orang yang lain, dalam satu diri orang sendiri yakin itu bertingkat-tingkat. Ya. Maka yakin dengan surga dan neraka itu bertingkat-tingkat. Dan orang pun menyadari dia pernah merasakan bahasanya dia demikian yakin dengan surga dan neraka. Sehingga semangat ibadahnya luar biasa. Namun ketika dia mengalami foto, ya, mengalami foto maka dia rasakan bahasanya yakinnya dengan surga dan neraka tidak seperti dulu maka dalam satu diri sendiri yakin itu pun atas dik al yakin al ilmu itu sendiri bertingkat-tingkat kembali ke atas dengan ini tabayyun jelaslah bahasanya ta'alluq kaitan antara memahami dengan sesuatu yaitu objek yang dipahami itu bertingkat-tingkat sebagai berikut. Ada yang disebut ilmu ketika memahami sesuatu sebagaimana kenyataannya itu akan jaziman dengan mantap tanpa bimbang. Kemudian <clears throat> ada yang disebut dengan bodoh yang sederhana, yaitu tidak faham sama sekali, tidak mengerti, tidak tahu sama sekali, blank tentang hal yang tentang hal tersebut. Bodoh yang bodoh kuadrat, bodoh bertumpuk, yaitu faham sesuatu dalam bentuk yang menyelisihi kenyataannya mahwa alaih kenyataannya, realitanya. Disebut dengan e, bertumpuk karena kebodohannya ada dua. Yang pertama dia tidak tahu tentang objek tersebut, kemudian yang kedua dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Maka disebut merokat. Yang ketiga zon yaitu paham sesuatu namun dalam dirinya terdapat kemungkinan yang lain. Namun kemungkinan yang lain itu menurut dirinya itu kemungkinan yang tidak kuat. Maka dia katakan saya punya zon bahasanya perang Badar itu tahun dua. Karena dia oh, mungkin kalau nggak dua tiga, namun kayak kayaknya dua. Maka Ya, dia katakan saya punya zon bahwasanya perang Badar tahun 2 Hijriah. Ini namanya zon Waham itu adalah orang memahami sesuatu dan dalam dirinya ada kemungkinan yang lain. Ini. Namun yang dia ambil itu malah kemungkinan yang tidak kuat secara kenyataan. Itu namanya waham. Salah anggapan, salah persepsi. Iya. Ketika ditanyakan padanya kapankah perang Badar terjadi, dia mengatakan kalau tidak tahun 2 tahun 3. Tahun 2 tahun 3. Kemudian kesimpulannya kamu cenderung yang mana? uh, tahun tiga. Nah. Maka itu namanya waham. Dia waham terhadap ya, waham terhadap ya, dalam masalah ini. Ya, dalam masalah ini ada dua kemungkinan dalam dirinya, bukan realita. Ya. Dalam realita, dalam dirinya ada dua kemungkinan. Kemudian dia ambil kemungkinan yang menurut realita itu kemungkinan itu kemungkinan yang keliru. Ya, menurut realita itu kemungkinan yang keliru. Maka ini namanya waham. Ya. Dan tidak ada orang yang bebas dari waham. Ya, tidak ada orang yang bebas dari waham. Dan orang itu disebut hafalannya tokcer manakala wahamnya sedikit. Bukan tidak punya waham. Bukan tidak punya waham. Namun sedikit waham yang dia miliki. Bahkan sampai ulama-ulama besar sekalipun ya, dijumpai punya waham. Dia mengatakan fulan ini rawi dalam Sahih Bukhari. Padahal ternyata tidak namanya Wahab. Ya, hadis ini dilihatkan oleh Muslim, padahal tidak, tidak dikatakan Bukhari tidak pula oleh Muslim. Hmm. Dia mengandalkan ingatan, nah, dia mengandalkan ingatan, dan yang terjadi uh, ini red Muslim, padahal tidak. Nah, namanya waham. Oleh karena itu waham yang sedikit itu tidak tercela dan tidak boleh dicela. Hmm. Yang tercela adalah waham banyak. Nah, boleh jadi bolak-balik waham. Bahkan atau yang keterlaluan. Hadis Nabi dikira ayat Al-Quran misalnya. Mau ayat Al-Quran dibilang riwayat Bukhari misalnya. Nah, ini waham parah, waham parah. <clears throat> Ini waham yang parah. Hal-hal yang eh, hal-hal yang besar dan sampai keliru atau hal-hal yang tidak besar namun terlalu banyak. Ya, namun terlalu banyak Dan orang yang menyadari dirinya punya banyak waham dan sering waham, ya, maka selayaknya dia tidak meninggalkan teks. Ya. Kalau mau ceramah pakai buku supaya uh, supaya tidak terlalu banyak waham. Ketika dia tanpa teks, nah ya, nanti banyak waham. Ya. <clears throat> Dan orang itu wahamnya akan sedikit kalau dalam hafalan itu dia tidak detail. Kalau pakai nomor hadis, ya misalnya, maka nanti peluang wahamnya sangat banyak. Ya, peluang peluang wahamnya nanti bisa lebih besar. Ya, karena kapal angka, ya, apalagi pakai pojok kiri kanan misalnya. Nanti e, peluang waham itu besar. Padahal kalau terlalu banyak waham, malah menjatuhkan kualitas menjatuhkan kualitas dirinya lain hanya kalau dia cuma katakan riwayat Bukhari riwayat Muslim riwayat Bukhari Muslim dan seterusnya kemudian syak telah paham terhadap satu objek dan dalam dirinya ada kemungkinan yang lain dan dia tidak bisa memutuskan mana yang lebih dia condongi. La ihtimal diddin. Ada kemungkinan didil yang lain, namun kemungkinan yang lain itu musawin, sama. Ya. Kapan perang Badar? Kalau tidak tahun 2, tahun 3. Mana yang dicenderungi? Tidak tahu ya. ya. Pokoknya kalau tidak dua ya tiga, kalau tiga dua. Pilih salah satu, tidak bisa. Maka orang ini punya syak tentang perang Badar. Kita lihat penjelasannya. Intakal muallif maka muallif berpindah kepada pembagian idrak. Idrak dibagi menjadi enam macam ilmu, calon basit, calon mu'akab, dhon, waham dan syak. Dhan adalah bimbang antara dua pilihan. Yang satu lebih tepat daripada yang lain. Nah ketika orang itu faham kemungkinan yang lebih tepat secara realita, maka itu disebut dhan. Atau disebut juga dengan batu dhan. Kemudian sedangkan syak itu manakala sama 50-50 ihtimalain, dua kemungkinan. Namun apakah syak itu disebut e, idrak ataukah tidak? Ini satu hal yang diperselisihkan di antara para ulama usul fikih. Wal adhar pendapat yang lebih tepat menurut Pensarah itu tetap disebut idrak. Nah, apakah waham itu juga disebut idrok ataukah tidak? Maka kata-kata waham digunakan dalam dua pengertian. Yang pertama, al-ihtimal kemungkinan. Alladhi rojah yang itu adalah rojih. ingdal insan menurut orangnya menurut orang yang yang lebih tepat ini kemungkinan yang lebih tepat ini namun itu menyelisih realita sehingga yang terjadi adalah zonun kadib zon yang dusta nah ini ini waham pengertian yang pertama Waham pengertian yang pertama adalah dhannun hakikatnya adalah dhannun kadhib Sangkaan kuat yang bohong. Bohong dalam pengertian tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, perlu diketahui bahwasanya dalam bahasa Arab untuk disebut kadhib tidak disyaratkan harus sengaja. Tidak disyaratkan harus sengaja. Meskipun tidak sengaja, bisa saja disebut kadhib. Maka di sini ada sebutan zonun kadhib. Dan tentu orangnya tidak sengaja. Dan kata An-Nawawi yang mempersyaratkan untuk disebut kadhib harus sengaja itu Mu'tazilah. Adapun ahlu sunnah tidak mensyaratkan untuk disebut kadhib harus sengaja. Sengaja ataupun tidak sengaja bisa disebut kadhib. Sehingga menurut ahlu sunnah kadhib berdasarkan penjelasan An-Nawawi di Sarah Sahih Muslim ya, maka yang namanya kadhib itu ada dua macam kadhib sengaja dan kadhib tidak sengaja. Maka waham dalam pengertian yang pertama ini telah dilakukan kalau dia adalah bagian dari idrok. Namun dia adalah bagian dari don menurut mayoritas ahli usul fikih. Kemudian waham makna yang kedua <clears throat> adalah sekedar kemungkinan alladhi yaridu ala nafsi yang masuk ke dalam hati wa nafsu tawajjaha khilafahu sedangkan diri atau hati itu turajihu khilafahu merajikan yang lain baik itu sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga waham di sini adalah mujarrotu ihtimalin. Semata-mata ada kemungkinan. Dan ini tidaklah idrok. bukalah pemahaman terhadap satu objek karena ini sekedar ada sesuatu yang masuk ke dalam hati. Lintasan pikiran maka tidak ada kegiatan memahami satu perkara maka dia tidak tidak tergolong idrak kembali ke matan macam-macam ilmu maka ilmu terbagi menjadi dua macam ilmu daruri ya, ilmu aksiomatis pengetahuan aksiomatis wanadhari dan ilmu berdasarkan telaah. Ya, ilmu aksioma, pengetahuan aksiomatis itu tidak perlu telaah. Ya, satu tambah satu itu dua, itu tidak perlu mikir. Dia aksiomatis. Ya, setengah lebih banyak daripada seperempat, itu nggak perlu mikir. the, maka pengetahuan doruri atau aksiomatis definisinya mayakunu idrakul maklum manakala pemahaman terhadap satu objek itu bersifat doruri bersifat aksiomatis artinya orang ter, orang dipaksa mau tidak mau harus mau pahamnya semacam itu min ghairi nadarin tanpa merenung atau mentelaah dan tanpa istidlal tanpa mencari dan bertanya alasannya dan argumennya semacam contoh pengetahuan aksiomatis ya satu itu lebih banyak daripada separuh ya, keseluruhan lebih banyak daripada sebagian satu tambah satu itu dua. Nah, orang tidak perlu mikir. Tidak nah, ada orang yang bertanya apa hujahnya. Nah, kalau satu tambah satu itu dua. Apa alasannya? Tidak ada orang yang mengatakan saya tidak sepakat satu tambah satu adalah dua kecuali anda datangkan ya, argumentasi yang meyakinkan. Tidak ah, ada demikian. Demikian juga api itu panas. Demikian juga aksiomatis dalam agama. Muhammad itu utusan Allah. Kemudian nazari itu adalah pengetahuan yang untuk memahami untuk memahaminya orang perlu nazar, perlu mentelaah, merenung wal istidlal dan mencari argumen dan alasan. <clears throat> dalam masalah agama contohnya pengetahuan tentang wajibnya niat dalam sholat. <clears throat> Maka mu'alib menjelaskan bahasanya ilmu yaitu idrak pemahaman yang tegas tanpa bimbang terbagi menjadi dua macam. Yang pertama bersifat aksiomatis. Itulah pengetahuan yang tidak memerlukan pendalilan. Ya, tidak memerlukan istidlal, bertanya tentang alasannya. Cirinya yusaddiqu al-insan, seorang itu percaya dengan semata-mata disampaikan. Orang itu menerima, percaya yakin dengan semata-mata disampaikan bimujarradi wurudihi alaihi dengan semata-mata disampaikan kepadanya contohnya adalah pengetahuan anda satu itu lebih sedikit daripada sepuluh maka kalimat berita ini seorang itu tidak perlu bertanya alasannya apa alasan dan bukti? Satu lebih sedikit daripada sepuluh. Dengan mujarat urutihi, dengan semata-mata disampaikan, yosodakubihi ya maka langsung diiyakan. Tidak ada yang protes, tidak ada yang menyanggah. Maka kemudian dalam masalah agama ada istilah maklum minad dini bidarurah sesuatu yang diketahui bagian dari ajaran Islam secara aksiomatis. Tidak ada yang menyanggah. Begitu disampaikan setiap, jika dia muslim maka pasti mengiyakannya. Nih. Salat lima waktu itu wajib, iya. Itu maklum nadini bidarurah. Puasa Ramadan itu wajib, maklum nadini bidarurah. Ya, jika disampaikan pada seorang muslim maka dia akan mengiyakannya semata-mata disampaikan. Dan orang yang oleh karena itu orang yang ya, tidak dalam maklum nadini bidawrah tidak bisa dibayangkan adanya seorang muslim yang tidak tahu dan tidak langsung mengiyakan ketika disampaikan. Zina itu hukumnya haram. Saya mikir dulu, benar gak haram atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa dibayangkan. Ya, itu namanya maklum nadini bidarurah. Ya, oleh karena itu orang yang mengingkarinya adalah orang yang kafir. Ya, maka orang yang ketika disampaikan kepadanya ya, puasa Ramadan itu wajib, dia menolaknya. Dia menolaknya, ya, maka dia bukan Muslim sampaikan badannya zakat itu wajib ya, dia menolaknya mengingkarinya maka dia bukan muslim kemudian yang kedua nadhari <clears throat> ya, pengetahuan yang memerlukan telaah wa al muhtad ila dalilin dia memerlukan alasan contohnya seandainya ada orang yang mengatakan eh, apa hasil dorob dorob itu kali dorob itu kali apa hasil 16 dikali 25 ini berapa hasilnya maka ketika ditanyakan falabuta minad dorbi tidak boleh tidak harus kita kalikan dulu Wanatij ba'da dalika hasil pengkaliannya baru kemudian nuqinu bihi. Kita yakini. Non yakin ya, hasil dari perkalian 16 kali 25 tadi keyakinannya tidaklah terwujud dengan darurah secara aksiomatis. Namun yakinnya bitarkin nadar Ya, setelah melakukan telaah, mencermati, memperhatikan angka-angka, melakukan operasi pengkalian, operasi pengkalian, ya, baru setelah itu yakin bahasanya benar hasilnya segini. Maka perlu an perlu telaah, wal istitlah dan mencari alasan. Ya, demikian yang kita bahas dan kita baca sebatan sore hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rada'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika